safa safa artinya suci man safa qalbuhu lillah orang yang mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala apa hukum baca mas, basmalah dan ta'awuz dalam sholat Sunnah. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat. Dianjurkan baca ta'awuz A'udzu billahi minasyaitonir rajim dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca tiga mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang masalah basmalah dan ta'awuz. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya Ustadz ayahnya ustad, abangnya ustad, alumni Timur Tengah, waktu adiknya nikah pakai organ.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 Lalu tak bisa berbuat apa-apa. Maka itulah yang dilakukan. Cari bukit entah di mana. Ternak kambing, Tanamlah tanam cabai, tanam bawang, tanam genjer, tanam kencong. Habis itu eh, sampai malaikat maut datang mati. Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada kita insya Allah.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 lah ke masjid Zaman sekarang banyak anak muda yang rambutnya model-model. Ada hadis melarang qaza. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Qaza itu tak habis potongnya. Potong sini, potong sini, tinggalkan sini. Macam ayam kalkun. Potong tipis sini, potong sini, ah cakuk. Kalau dulu di kampung saya namanya rambut cakuk-cakuk. Dulu itu orang begitu. Dulu kalau ada begitu orang malu keluar. Memang dunia ini udah mau kiamat. Oleh sebab itu anak-anak muda tak boleh ini. Nabi melarang. Maka yang dilarang Nabi itu hukumnya haram.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 Masyuri. Dr. Masyuri yang di masjid ah, Itu melatih. Duduk situ tengok kaca. Gini caranya mat kata dia. Muka ni tarik-tarik ke atas. Cara habis itu ditonton tengok ke mana miring piring ini, ini ini lurus. Nah, itulah. Jadi jangan sangka kita ini langsung bisa, ndak. Proses latihan. Kalian buat hidupkan api, ah, rekam. Rekam. Habis itu tengok balik. Ah, itu. Meniru. Salat dari Masjid An-Nur, saya meniru. Malam pertama Ramadan 2008, saya tengok gimana gaya Dr. Mustafa Umar ceramah. Oh. suara tak perlu terlalu tinggi, tenang saja dan macam berdialog dengan jamaah.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 Tasawuf mensucikan diri dari riya, sum'ah, takabur. Setelah dia suci baru diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Membersihkan. Itu saja judulnya. Apakah para rasul dan sahabat tabi'in rasul juga bertasawuf? Mereka tak menyebutnya tasawuf. Lalu apa namanya? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa.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 Jadi kajiannya masalah hati. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Dokter Mustafa Omar itu tasawuf itu, dia tak pernah menyebut dirinya tasawuf tapi kajiannya banyak mengkaji masalah hati. Ustadz, Islam itu isbal itu wajib atau tidak? Isbal artinya memanjangkan kaki celana.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 Andai tak bisa pakai panjang ke bawah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang jihadnya jemaah tabligh? Jihad dia ngajak orang sholat. Siapa yang berani masuk ke diskotik-diskotik, preman, betatu, pakai pendek, pangan tegap, patu, bulu ketiak dikepang. Datang jemaah tabligh menepuk bahunya.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 Jangan ya keretak, keretak keretak keretak keretak tak boleh. Tasbih tak boleh, tasbih tak boleh, tasbih ya subhanallah. Datang kawan ngajak cerita gimana? Subhanallah, subhanallah. Dah, sambut seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ayya 'alas salat. Datang kawan ngajak ngobrol, ini mula. La haula wala quwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Yang keempat, pahami bacaan. Pahami bacaan yang kita baca. Saya tak nyuruh menghafal terjemah, pahami bacaan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lah wa bidzalika. Inna salati my praying wa mahyaya my life wa mamati my die lillahi ta'ala for you oh my god bukan diterjemahkan begitu dipahami maknanya dengan baik dah yang kelima connect antara mulut dengan hati ini hati ini mulut ini mulut ini hati connect ini hati sebelah kiri ini hati jantung ini mulut connect deh mulut berkata hati mengingat begitu agak-agak jauh dia konekkan lagi agak-agak jauh konekkan lagi jangan sampai keluar tulisan kabel unplug Macam meniti pematang di tengah sawah.